وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال نعم، من أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرؤوف dari kata ra'afah rafatun Ra'fah hampir sama dengan rahmah hampir sama dengan eh, rahmah tapi dia lebih kuat sehingga mereka menyebutnya asyaddur rahmah rahmah yang lebih besar dan lebih dalam ini dari apa sama ada yang menyebutkan lagi Ra'fah itu Ar-Ra'uf seperti Ar-Rahim atau ya, nah. nah, seperti Ar-Rahim. Kemudian ada yang lagi yang menyatakan misal seorang dikatakan fulanun rahimun fulan rahim nama Ar-Rahim yang teringat Ar-Rahim kata-kata rahim ini nama yang bisa diberikan kepada segala sesuatu selain Allah bisa disandangkan kepada makhluk. Nabi kita Muhammad SAW juga disifati oleh Allah dengan rahim. Begitu juga dengan rauf Termasuk yang bisa diberikan kepada makhluk. Nabi kita Muhammad SAW disifati oleh Allah raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Nah, fulanun rahim. Fulanun rahim. Itu idastaddat rahmatuhu fahuwa ra'uf. Idza ishtaddat ketika bertambah rahmahnya dia dikatakan rauf. Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna menyebutkannya juga seperti itu rauf dengan wazan rauf nam faul dengan wazan faul minar rahmah atau minar ra'fah. Wahya asyaddu rahmah. Asyaddu ar-rahmah. Rahmah yang lebih kuat. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. dalam artian ini yang diberikan kepada Allah ada beberapa tempat. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Ketika dalam urusan kiblat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Ayat 143. Dan Allah tidak menyia-nyiakan salat kamu menghadap Masjid Baitul Maqdis sesungguhnya Allah benar-benar sangat penyayang, kasih sayang kepada manusia. Ini ayat 143. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufum bil ibad. Wallahu raufun bil ibad ayat 30 surat Ali Imran. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, surat Al-Hajj, surat Al-Hadid, Surah An-Nahl ayat 7, "Inna rabbakum Raufur rahim." Dalam surah Al-Hajj, Inna allaha bin-nasi Raufur rahim." Mirip dengan surah Al-Baqarah. Inna allaha bin-nasi Raufur rahim." Kemudian dalam surat Al-Hadid, والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم آيات 9 سورة الحديد hadid Nah Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan makna ra'fah dalam tafsirnya beliau menyebutkan makna ra'fah itu kedudukannya a'la ma'ani rahmah a'la ma'ani ar-rahmah makna rahmat yang paling tinggi itu ra'fah wahia ammah dan sifatnya umum li jami'il khalq untuk seluruh manusia fit dunia ar-ra'fah a'la marad a'la ma'ani ar-rahmah makna makna rahmat yang paling tinggi dan itu umum untuk seluruh makhluk di dunia ini semua makhluk di alam semesta ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hatta iblisnya. Nah, syayatin dari kalangan jin dan manusia, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang buas, manusia-manusia yang jahat itu juga mendapatkan rahmat dari Allah wali ba'dihim fil akhirah dan untuk sebagian mereka di akhirat siapa? Untuk wali wali Allah di akhirat. Dan untuk sebagian mereka ya ini wali-wali Allah di akhirat. Jadi rahmat itu di dunia umum sama untuk seluruh makhluk dan khusus untuk orang-orang yang beriman ini wali-wali Allah di akhirat. Dan nama Ar-Ra'uf, Ar-Rahmah, Al-Bar, Ar-Rahim itu masuk dalam nama-nama yang menunjukkan apa sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa ra'fah ablagh minar rahmah. Nah. nah. Mereka yang membedakan antara ra'fah dan rahmah mereka menyebutkan kalau ra'fah itu akhas lebih khusus rahmat itu lebih umum kalau rahmat itu yang yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau rahmat itu itu biasanya pada hal-hal yang di situ terdapat sesuatu yang tidak disukai. Karahah. Karena untuk mendapatkan maslahat, karena kemaslahatan. Sedangkan ra'fah hampir tidak terjadi pada hal-hal yang di situ ada karohah yang tidak disukai. Lain lagi pendapat Al-Hulaimi Beliau mengartikan Ar-Ra'uf terkait dengan nama Allah Artinya mutasahil ala ibadihi. Al mutasahil ala ibadihi. Apa? Memudahkan, menggampangkan, longgar terhadap hamba-hambanya. Bersifat tasahul. Nah, antum paham tasahul, bermudah-mudah terhadap hambanya. Gimana? Kenapa? Dalam hal Allah la yuhammiluhum ma la yutiqun. La yuhammiluhum ma la yutiqun. Allah tidak membebani mereka dengan hal-hal yang mereka tidak mampu. Allah tidak membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Baik. Ini antara perbedaan berikutnya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam syarah Al-Asma'ul Husna beliau. Al-Asna fi syari Asmaul Husna. Beliau mengatakan Ar-Ra'fah. Untuk lihat dalam surat Al-Nur ya. Kalimat Ar-Ra'fah itu. Ar-rafah nikmatun mulizzatun. Nikmat yang lezat min jami'al wujuh. Nikmatun mulizzatun min jami'al wujuh. Ini rafah. Ini rafah. Dari awal sampai akhir melezatkan, menyenangkan, mengenakkan warahmah sedangkan rahmat qad takunu mulimmatan mu'limatan qad takunu mu'limatan fil hal rahmat kadang-kadang di saat itu terasa menyakitkan wa yakunu fi uqbaha lizzah tetapi kesudahannya lezat. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini rahmat. Rahmat itu katakunu mu'limatan menyakitkan filhal di saat itu. Wa yakunu fi uqbaha lidzah. Tetapi akibatnya kesudahannya, akhirnya, endingnya baik, enak. Seperti orang makan atau nelan pil pahit untuk obat. Pahit, tapi kan akhirnya enak badannya, segar. Yang biasa minum madu pahit nih. Ah. Nah, alasan beliau kemudian eh, oleh karena itulah dengan perbedaan tadi, oleh karena itulah di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 2 Fajliduhum yatajaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu dihinggapi perasaan ra'fah, belas kasih terhadap mereka yang berzina laki-laki dan perempuan dalam agama Allah, dalam urusan agama Allah. Jangan membuat kalian belas kasih kepada mereka. Di situ kata beliau rahimahullah, walam yakul rahmah. Walam yakul rahmah. Tidak dikatakan di situ rahmat. Kenapa? Fa'inat darbal usah ala isyanihim rahmatun lahum la ra'fah. Karena pukulan buat orang yang bermaksiat, hukuman buat orang yang bermaksiat karena kemaksiatan mereka itu adalah rahmat bagi mereka. Ya tadi ya, rahmat <clears throat> qad takunu mu'limatan fil hal wa yakunu uqbaha lidzah. Apa lidzahnya setelah orang itu kena hukuman? Dia di akhirat tidak disiksa lagi dengan hukuman yang sama. Mereka yang mencuri, dipotong tangannya. Taubat ya, kemudian dia menyenak menyerahkan diri atau tertangkap. Dia bertobat kepada Allah, dipotong tangannya, dikembalikan harta yang dicurinya. Dan di akhirat dia tidak akan dikenai hukuman yang sama lagi. Begitu juga hukuman-hukuman yang lain, yang mabuk, yang menuduh perempuan baik-baik berzina, taubat, dia dicambuk. Dan itu hukuman-hukuman yang lain, hukuman hukuman had Nah. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang tertimpa bala petaka ujian di dunia yang kemudian endingnya akhirnya adalah kebaikan kita akan mengatakan kepada tentang dia itu innallaha qad rahimahu bihadzal bala. Allah telah merahmati dia dengan ujian tersebut. Bersih dari dosa-dosanya atau terangkat derajatnya. Nah, Nah. nah, kemudian kalau digabung dua kalimat tadi, ra'fah dan rahmah seperti dalam ayat allah la raufur rahim. Maka ar-ra'fah di sini a'am minar rahmah. Nah, Ra'fah di situ lebih umum daripada rahmat. Sekarang diantara mazahir, mazahir, mazahir penampakan rafahnya Allah itu Yang pertama seperti dalam surat Al-Baqarah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ibadah hambanya. Ini ketaatan hamba, hamba yang taat kepada Allah. Dalam artian sekecil apapun walaupun dan ini telah berlalu sekian lama itu akan Allah beri balasan Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Ini kasusnya tentang para sahabat yang meninggal dunia sebelum mereka mendapatkan turunnya wahyu tentang perubahan kiblat. Sebelum turunnya apa? Mereka meninggal dunia sebelum apa namanya turunnya ayat tentang perubahan kiblat. Para sahabat yang lain bertanya, bagaimana dengan sahabat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, ya Rasulullah? yang mereka selama ini salat menghadap Baitul Maqdis. Turun ayat ini, innallaha wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Iman yang dimaksud di sini adalah salat mereka menghadap Baitul Maqdis. Dan ini dijadikan salah satu dalil oleh a'immah ahli sunnah bahwa iman itu qaulun wa amalun. Nah, qaulun wa amalun. Nah, ini maksud dengan iman di sini salat. Salat itu amal. Yang pertama, mazahir ra'fahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengingatkan kita tentang dirinya Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita hadzarana nafsahu wa khawwafana min uqubatihi wa adabihi membuat kita takut dengan hukuman dan adabnya. wa nahana an ma'siyatihi dan melarang kita dari maksiat kepadanya qabla sebelum an yalqahul abdu yaumal qiyamah sebelum hamba itu bertemu dia di hari kiamat wa yumna liyasta'idda liliqaihi supaya bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah liyasta'idda untuk bersiap-siap liliqaihi untuk bertemu dengan Allah wa yatajannaba dan menjauh mana menjauhi sukhtahu sukhtahu kemarahannya wa dan kemurkaannya. Seperti dalam ayat itu secara lengkap Allah berfirman yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yahdzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil 'ibad. Nah, itu buah Antara ra'fahnya Allah, Allah sudah peringatkan sebelum kamu bertemu dengan Allah, sebelum kita bertemu dengan Allah, Allah sudah wanti-wanti hati-hati dengan dengan Allah. Nah, nanti kamu akan berhadapan dengan Allah. Ingat, adab Allah sangat keras. Ya, ya Allah, Allah menyebutkan yaitu yauma tajidu kullu nafsin ma amilat ketika setiap jiwa, setiap kita mengetahui apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan dan juga nah, kejelekan yang dia bawa. Wa ma'amilat min su. Nah, ketika dia melihat kebaikan dan kejelekannya, dia melihat kejelekan itu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Andai kata ada antara dia dan kejelekan itu jarak yang jauh. Jangan terkena dia akibat kejelekan tersebut. Nah, jangan sampai terjadi penyesalan di waktu di waktu itu. Maka di diingatkan oleh Allah di saat ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bina. Wa min ajli dzalik arsalar rusul alaihi salatu wassalam. Wa kutub. Nah, Nah, itu semua sudah Allah lakukan seperti disebutkan dalam surat Al-Hadid. Walladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wallahu bikum la raufur rahim. Nah. Yang ketiga bentuk rafahnya eh, rafahnya Allah annahu yaqbalu taubatit ta'ibin menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Menerima tobat dari orang-orang yang bertobat. Betapapun banyak dan besarnya mahma surat wa ta'azamat khati'atuhum. Betapapun banyak dan besarnya kesalahan mereka. Allah tidak menghalangi mereka dari pintu taubat. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah. Thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Ini menerima taubat ini setelah Allah ilhamkan kepada mereka taubat, kemudian mereka melakukannya, kemudian Allah menerima menerimanya. Innahum bihim innahu bihim raufur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi yang disebutkan oleh beberapa ya, kerangan tentang rafa dan rafa ini juga di Allah berikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang disebutkan dalam surat Taubah ayat yang terakhir itu laqad kana laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum berat yang beliau rasakan, hal-hal yang menyulitkan kalian, menyusahkan kalian, membuat Rasulullah itu terbebani juga. Punya artinya nah kesulitan yang dirasakan oleh umatnya itu beliau juga ikut menanggung. Harisun alaikum antusias supaya umatnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemaslahatan, diampuni oleh Allah dan seterusnya bil mukminin raufur rahim dan sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang juga di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia itu ada orang-orang yang membeli, menjual, menggadaikan jiwanya demi untuk mengharapkan ridha Allah dan Allah Ma'a Rauf kepada hamba-hambanya. Terangkan oleh ulama, haula'i humul muwaffaqun min ibadihi. Orang-orang inilah yang diberi taufik di antara hamba hamba-hamba Allah. Alladzina ba'u anfusahum. Mereka jual murah jiwa raga mereka talaban limardatillah untuk mengharapkan mendapatkan eh, ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang lain Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Kemudian dalam ayat yang tadi kita baca tadi yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat itu nah di dalam ayat-ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat adabnya berat pukulan ataupun siksaannya fa innahu raufum bil ibad. Nah. Ya. Azabnya yang demikian keras, kemudian hukumannya yang demikian berat itu sudah dengan sifatnya yang rauf ar-rahim kepada hamba-hambanya Allah sudah memberikan peringatan seperti tadi disebutkan sudah memberikan peringatan jauh sebelum manusia itu bertemu nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersiap-siap memperbaiki dirinya, merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, Termasuk ra'fah Allah Subhanahu wa taala juga madahir ra'fah itu Allah menundukkan binatang-binatang ternak untuk kemaslahatan kita manusia sehingga mudah membawa kita dari tempat-tempat yang jauh dengan beban-beban yang berat seperti disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu bibalighi lam takunu balighi illa bisyaqqil anfus. Dan kendaraan atau binatang-binatang ternak tersebut membawa beban-beban berat kamu ke negeri yang lain yang kalau yang itu tidak akan mungkin sampai bisa membawanya kecuali dengan memayahkan diri. Artinya kalau dipikul sendiri luar biasa beratnya. Tapi dengan adanya ternak-ternak yang dimudahkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, kamu mudah membawa barang-barang yang berat tersebut. Dan Allah tutup dalam dengan ayat dengan kalimat inna Robbakum la rahim. Sungguh Rabb kamu betul-betul Maha Pengasih lagi Maha lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam ayat dalam surat itu juga Termasuk di antara mazahir ra'fah Allah. Allah tidak menyegerakan turunnya azab. Tidak menyegerakan turunnya azab untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl juga, "Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhifa an yakhifa Allahu bihim an yakhifa Allahu bihim au ya'tiyahum أو yatiyahumul العذاب min حيث la yash'urun أو يأخذهم fi taqallubihim fama hum bimu'jizin أو يأخذهم ala takhawufin fa inna rabbakum ra'ula raufur rahim ini diberi peringatan oleh Allah apakah orang-orang yang melakukan makar yang jelek rencana-rencana yang buruk itu merasa aman kalau Allah timpakan, Allah binamkan mereka ke dalam tanah. Atau datang adab Allah itu dalam keadaan tidak, yakni tiba-tiba tanpa mereka sadari. Atau mereka dicabut nyawa mereka, disiksa dalam keadaan ketika mereka bolak-balik dalam mungkin dalam entah dalam tidurnya, dalam nah, famahum bimujizin sama sekali mereka tidak bisa mengalahkan mengalahkan Allah atau mereka disiksa dalam keadaan ketakutan fa inna rabbakum la raufur rahim. Ya. sungguh Rabb kamu itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa Allah tidak langsung memberikan hukuman, menyegerakan adat terhadap mereka yang berbuat maksiat tapi memberi kesempatan, memberi waktu. Mungkin mereka akan bertobat. Ya. Nah, dari kejahatan yang mereka lakukan menyakiti Allah misalnya mengganggu menodai kehormatan Allah melecehkan agamanya atau menyakiti wali-wali Allah nah Nah, itu diantara beberapa mazahir yang terlihat bekas-bekas yang terlihat dari ra'fah Allah Subhanahu wa taala.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 Nah, termasuk rahmat dan besar karunia-Nya dan ini apa termasuk hal-hal yang menjadi sebab ini hilangnya ghil hilangnya dendam dan kedengkian dari hati masing-masing itu termasuk diantara sebab-sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karunia Allah yang sangat besar dari salah satu diantara sifat Allah yakni ra'fah. Ya, rahmat yang lebih kuat atau lebih besar daripada rahmat yang biasa yakni ra'fah. Asyaddur rahmah ada sebagian juga dari kalangan sufi menuliskan walaupun tidak apa namanya dari perkataan-perkataan sufi lama karena sebagiannya dia nukilkan juga dari Ibnu Qayyim nah, setelah apa namanya memberikan keterangan tentang perbedaan-perbedaan misalnya dalam surat An-Nur tadi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Nah. Ini salah satu madahir ataupun nah, buah dari asar dari sifat rahmat Allah SWT yakni dari nama Allah Ar-Rafah. Allah itu Raufur Rahim Kata beliau, "Anna fi iqamatil hudud rahmatun bil mahdud." Ditegakkannya hukum-hukuman had, tidak cuma zina, pencurian juga tuduhan, kezaliman yang lain misalnya. Itu adalah rahmat untuk orang yang terkena hukuman tersebut. Liyatuba min dhanbi. Supaya dia bertobat dari dosanya dan tidak kembali melakukan dosa. Warahmatan bil mujtama. Juga rahmat bagi masyarakat. Mereka menjadi apa? Aman. Orang-orang yang mungkin punya keinginan itu melihat hukuman tersebut jadi mundur untuk melakukannya, tidak punya keinginan untuk melakukan melakukannya kalau ternyata hukumannya seperti seperti itu. Lianna al-uqubatatun la tunsab 'alal mujrim biqadri ma tunsab 'alal jarimah nafsiha min ajli al-qada 'alaiha wa tadhhir mujtama' min rijsiha. Dan karena hukuman itu la tunsab 'alal mujrim illa 'alal mujrim illa biqadri ma tunsab 'alal jarim. Yani tidak ditegakkan hukuman-hukuman itu kecuali sekadar dengan apa yang diakibatkan oleh jarimah itu sendiri untuk menghilangkan melenyapkan kejahatan-kejahatan tersebut untuk memberantas kejahatan tersebut sekaligus membersihkan masyarakat dari kotoran atau penyakit-penyakit ini. Nah. Watafam aidan. Dan kamu juga memahami bahwa kalau dihilangkan digugurkan hukuman-hukuman had itu dengan alasan ra'fah, kasihan. Itu bertentangan dengan rahmat dari sisi dari sisi manapun. Jadi pelangi ini tidak ditegakkan ya hukuman-hukuman had. Nah, itu ya, karena alasan kasih sayang, karena tidak manusia justru itu bertentangan dengan sifat rahmat, dengan kasih sayang sesungguhnya. Karena hukuman-hukuman itu untuk membersihkan. Ya, bukan untuk membinasakan. Atau hukuman rajam. Ya. Mereka yang sudah muson, sudah pernah menikah, kemudian jatuh ke dalam perbuatan zina, dirajam. Itu bukan sekedar hukuman, tapi untuk membersihkan orang yang melakukannya. Nah, membersihkan dia sebagai rahmat bagi dia sehingga dia tidak diadab lagi oleh Allah. Nah, dia bertobat dan menyerahkan diri, kemudian membersihkan masyarakat dari penyakit-penyakitnya, dari penyakit-penyakit masa masyarakat. Nah, aman kan masyarakat yang punya keluarga, yang punya istri, punya suami pun juga. Tidak ada lagi perselingkuhan. Nah. nah, itu diantara kenapa dijadikan satu contoh ayat itu. Belum lagi ayat yang lain. Nah. Wallahu alam bisawab. Nah, nah bentuk zahir yakni rafah Allah lagi. Fahuwa jalla jalaluh raufun bi auliyaihi wa muhibbihi. Allah itu rauf Maha belas kasih kepada para walinya Di antaranya dengan yuhituhum bi'inayatihi. Allah meliputi mereka dengan perhatiannya. Wa yuwaffiquhum li ta'atihi. Memberi taufik mereka untuk taat kepadanya. Wa yulhimuhumur rusyda. Mengilhamkan ar-rusyd kelurusan fi aqwalihim wa af'alihim dalam ucapan dan perbuatan perbuatan mereka. Sesudah itu yudha'ifuhu lahum adhafan katsirah. Allah balas amalan-amalan mereka itu berlipat berlipat ganda. Ketaatan-ketaatan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam Nah, itu diantara makna-makna ar-rauf seperti disebutkan oleh Syekh Ar-Rauf salah satu makna dari uh, dikaitkan beliau rahimahullah dengan makna nama Allah Al-Jabbar. Makna Al-Jabbar yaitu salah satunya adalah ar-rauf. Kenapa? Kata beliau al-jabir liqulubil munkasirah. Menghibur hati yang patah. Ya, yang patah hati, hancur nah, dengan nama Allah itu ar-rauf. Itu makna nama Allah al-jab, al-jabbar, yakni menghibur. Membuat hati yang tadinya hancur, udah patah, udah putus asa, itu jadi terhibur, terangkat lagi, terobati. Jadi terkait dengan nama Allah Al-Jabbar. Sebagian mereka memang nggak memasukkan nama ini sebagai apa namanya salah satu asmaul husna allah alam atau terkait dengan ar-rahman ar-rahim wallahu alam Baik itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Mungkin ada beberapa nama lagi wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada digabung dengan nama-nama Allah yang dari As-Sunnah. Yang ada 18 nama dengan sisanya mungkin ada beberapa hingga nanti kita gabungkan dan mulai pertemuan yang akan datang kita kembali ke kaulus sadid dengan bab yang baru insyaallah. Allah Baik, wallahu a'lam bishawab ila